Qala rahimahullahu taala As-salatu fi ni'ali wal amru biha Salat dengan menggunakan sandal dan perintah untuk mengerjakannya. Qala rahimahullah <clears throat> wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan sanatnya sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salat terkadang dengan tidak bersandal dan terkadang beliau salat dengan bersandal. Wa abahadzalika li ummatihi faqala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan hal tersebut kepada umatnya. Beliau bersabda, "Idza sallahadukum falyalbis na'alaihi awliya awliyakhla'huma baina rijlaihi wa la yu'dhi bihima ghairahu." Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanatnya sahih. Apabila kalian sholat, maka kenakanlah sendalnya. Atau lepaskanlah kedua sendalnya dan letakkan di antara kedua kakinya. Atau di tengah-tengah antara kedua kakinya. Dan janganlah dia mengganggu orang-orang sekitarnya dengan sendal tersebut. Wa akada alaihi musallatu wassalam <clears throat> ma ahyanan. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakkid atau menganjurkan dengan kuat atas perintah tersebut salat dengan kedua sandal di mana beliau bersabda khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim Hadis diriwayatkan dari sahabat Shaddad Ibn al-Aus Al-Ansari di dalam Sunan Abu Dawud dan sanadnya sahih. Selisihilah kaum Yahudi karena sungguhnya mereka tidak sholat dengan sendal-sendal mereka tidak pula dengan khuf-khuf mereka. Wa qala rahimahullah <clears throat> wa kana rubbama naz'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah thumma istamarra fi salatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang melepaskan kedua sandalnya ketika di dalam salatnya di pertengahan sholat beliau lepas kedua sendalnya. Kemudian beliau lanjutkan sholatnya. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat bersama kami pada suatu hari. Falamma kana fi ba'di salatih maka ketika beliau di pertengahan salatnya khala'an alaihi fawada'ahuma an yasarihi. Beliau melepaskan kedua sendalnya dan meletakkan di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'an nasu dhalika khala'uni 'alahum. Maka ketika para makmum jamaah salat beliau melihat hal, hal tersebut Lantas mereka pun langsung melepaskan sandal-sandal mereka. Falamma qada salatah, maka ketika Nabi telah selesai melaksanakan salat, beliau bertanya kepada para sahabat jamaah makmum pada salat tersebut. Ma balukum alqaitum ni'alakum? Mengapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Qalu ra'ainaka alqaita na'alaika fa'alqaina ni'alana. Para sahabat menjawab, Ya Rasulullah kami melihatmu melepas sendal. Melepas kedua sendalmu. Maka kami pun melepas sendal-sendal kami. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna Jibril atani فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى وفي رواية خبثا فألقيتهما Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangiku dan mengkabarkan kepadaku bahwasanya pada sandalku terdapat kotoran. Maka aku melepaskannya. Faidaja ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'laihi fa in ra'a fiha qadaran aw qala adan wa fi riwayatil ukhra khubthan falyamsah huma yusalli fihima maka apabila kalian datang ke masjid maka lihatlah sendal kalian atau lihatlah kedua sendalnya apabila dia melihat ada kotoran yang menempel di sandal tersebut maka bersihkanlah dan salatlah dengan keduanya. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Abu Dawud dan sanadnya sahih. Wa qala rahimahullah wa kana idza naz'ahuma wada'ahuma an yasarihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melepaskan kedua sandalnya, maka beliau meletakkannya di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Sa'ib di dalam Sunan Abu Dawud dan sanadnya sahih. Wa qala rahimahullah wa kana yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yad'an 'alaihi an yaminih." Apabila kalian sholat maka jangan letakkan kedua sandal kalian di sisi kanan kalian. Wala an yasarihi fatakuna an yamini ghairi. Tidak pula kalian letakkan di sisi kiri kalian sehingga menjadi di sebelahnya orang lain atau di sebelah kanannya orang lain. Illa alla yakuna an yasarihi ahad. Kecuali ketika di sisi kirinya itu tidak ada satu orang pun. Wal yadahuma baina rijlaih. Hendaklah dia meletakkan di antara kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dengan lafaz riwayat hadis ini tidak sahih. Lafaznya tidak sahih. Hadis ini diriwayatkan dari jalan seorang perawi yang bernama Abdurrah, Abdurrahman bin Qais. Atau diistilahkan dengan memiliki julukan Al-Ataki. Dia seorang perawi yang majhul hal. Tidak diketahui keadaannya. Waswabu billaf dan yang tepatnya hadis ini lafadznya adalah idza shalla ahadukum falyalbis na'alaihi aw liyakhla'huma baina rijlaihi wa la yu'dhibihima ghairahu. Apabila kalian sholat maka kenakanlah sendal kalian dan ketika dilepas maka letakkanlah di antara kedua kaki kalian. Jangan kalian mengganggu orang di sekitar kalian. Taib. <clears throat> Ini hadis-hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan sholat menggunakan kedua sandal dan perintah dari Nabi SAW untuk mengamalkannya. Di dalam hadis ini atau dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan dan faidah. Nanti akan kita jelaskan terkait dengan perintah ini apa hukumnya. Kemudian bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan mengamalkan sunnah salat dengan menggunakan kedua sandal. Di sana telah dijelaskan oleh para ulama terkait dengan bagaimana mengamalkan sunnah ini. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi atau Masjidun Nabi SAW itu dibangun dengan tembok yang terbuat dari tanah. Kemudian lantainya dengan pasir ya dan atapnya dengan ranting-ranting pelepah kurma. Ini dahulu. Sehingga Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, mereka menunaikan sholatnya dengan sandal-sandal mereka. Nanti akan disebutkan faidah dari Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala bahwasanya kebiasaan dari sholatnya Nabi SAW beliau menggunakan kedua sandalnya kebiasaannya. Bahkan ini termasuk yang sering beliau amalkan. Jarang sekali beliau menggunakan atau tidak menggunakan sandal. Namun sebagaimana disebutkan di sini dalam hadis yang pertama, terkadang Nabi menggunakan sandal dan terkadang beliau tidak menggunakan sandalnya. Permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula, hukum salati bin ni'al sawa'un kana fardhan au naflan. Hukum mengerjakan salat dengan kedua sandal. Baik salat fardu, salat wajib dalam masjid bersama kaum muslimin atau salat sunnah ketika di rumah. Nah. Jawabannya adalah annahu jaizun wa mustahabun. Hal ini atau amalan ini salat menggunakan kedua sandal ini merupakan perkara yang diperbolehkan dan disunnahkan. Fahadha bi ijma'i ahli ilm. Hal ini telah disepakati dengan ijma' kesepakatan ahli al-ilm. Al-Hafidh Ibn Rajab menyebutkan dalam kitabnya Al-Fath, Wassalatu fin na'laini jaizatun la bain ulama fi dhalik." dan salat menggunakan kedua sandal itu hukumnya adalah boleh. Tidak ada perselisihan, perbedaan pendapat di antara ulama al-fuqaha dalam permasalahan tersebut. Wad dalilu 'ala istihbab dan dalil yang menunjukkan sunnahnya menggunakan kedua sandal ketika di dalam salat baik salat fardu maupun salat sunnah sebagaimana hadis-hadis yang telah diriwayatkan di dalam bab ini. Disebutkan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqifu ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Nabi terkadang sholat dengan tidak bersandal dan juga terkadang beliau sholat dengan kedua sandalnya. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akada bil amri fiha. Bahkan beliau mentakkit menekankan kepada umatnya untuk menjalankan amalan ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Syaddad ibni Aus, Khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. innahum la yusalluna bini alihim. Karena sungguhnya mereka tidak salat dengan sandal-sandal mereka. Hadis ini berisikan perintah. Namun apa? perintah ini maknanya adalah sunnah. Dikarenakan apa? Dikarenakan telah datang ya, penjelasan dan amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau tidak menggunakan kedua sandalnya di dalam sholatnya. Dan inilah pendapatnya dari jumhur ulama, mayoritas al ulama rahimahumullah jami'an. Mereka berpendapat bolehnya menggunakan kedua sandal di dalam salat, salat fardu maupun salat sunnah. Dan di sana ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Tidak membolehkan hal tersebut. Nah. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua. Setelah kita mengetahui bolehnya uh, menggunakan sendal, kedua sandal ketika sholat. Nah, maka di sini terdapat permasalahan mana yang lebih utama antara sholat dengan menggunakan sandal atau sebaliknya tidak menggunakan kedua sandal. Nah, mahiyal afdal bainahuma. As-salatu bin ni'al am biduniha. Fihi qaulani li ahli ilm. Dalam perkara ini terdapat dua pendapat di kalangan ahli ilm. Was sahih war rajih wal ilmu indallah dan yang benar atau yang tepat wal ilmu indallahi annal afdala wal aula wal mustahabba ay yusalliya bi ni'alihi au khifafihi yang utama ya, yang mulia yang terbaik dan yang paling sunnah adalah seseorang salat dengan sandalnya atau dengan khufnya ini yang utama. Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam bab permasalahan ini. Itu yang utama. Dan ini adalah pendapatnya jumhur al ulama. Mereka mayoritas al ulama telah bersepakat bahwasanya atau mereka berpendapat bahwasanya hal ini adalah yang afdol, yang utama dan yang paling sunnah. Wa khalafahum ba'dul Hanabilah wasyafi'iyah. Dan ada yang menyelisih mereka dari sebagian mazhab Hambali, kemudian mazhab Syafi'i. Mereka menyelisih dan mereka menyebutkan bahwasanya yang afdal, al-afdal ayyubashir al-insan bijasadihi ilal ard. Yang utama adalah seseorang itu sholat dengan langsung menginjak ke tanah. Mereka menyebutkan demikian. Maka jumhur mayoritas ulama menjawab bahwasanya alasan ini bertentangan dengan nusus, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang telah diriwayatkan dalam bab ini. Dan mereka tidak memiliki satupun dalil dari Alkitab ataupun As-Sunnah terkait dengan dilarangnya sholat dengan kedua sandal. Sehingga kesimpulannya, Barakallahu fikum bahwasanya Sholat dengan sandal ini merupakan sunnah di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun arsyada bidalik memberikan arahan dan petunjuk untuk mengamalkan uh, hal tersebut. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan kedua sandalnya dan ini pun dalam sebuah dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan baik dalam safar bepergian ataupun dalam keadaan sedang hadar, keadaan mukim. Sehingga sunnah menggunakan sandal ini ada dan juga lebih utama. Salat dengan menggunakan kedua sandal. Qala Ibnu Rajab fil Fath, yang di sini disebutkan faidah dari Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau menyebutkan wa hadha yadullu ala anna adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustamirrah as-salatu fi na'laih yang terus-menerus ini beliau kebiasaannya adalah salat dengan kedua sandalnya wa kalamu aktsaris salaf yadullu ala anna as-salata fi na'laini afdal dan penjelasan dari salafun salih di mana mereka menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat dengan kedua sandal ini merupakan perkara yang paling utama. Afdalu minas sholati hafiyah. Ya, lebih utama daripada seseorang sholat biasa, tidak menggunakan kedua sandalnya. Wa kana Mas'ud angkara ala Abi Musa al Ash'ari Ya, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengingkari sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika khala'ahun alaihi inda iradatis salah. Ketika hendak salat beliau lepaskan kedua sandalnya. Maka beliau menyebutkan abil wadil muqaddasil anta, apakah engkau ada di tempat yang suci? Ya sehingga engkau lepas kedua sandalmu. Wa kana Abu Amr Asy-Syaibani yadribun nas idza khala'u alaihim fis salah. Dan ada sebagian salaf kita Abu Amr Asy-Syaibani mereka memukuli orang ya, orang-orang yang tidak menggunakan sandal di dalam sholatnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang e, sunnahnya dan juga utamanya menggunakan sandal ketika sholat. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Taib. Terkait dengan menggunakan kedua sandal ketika sholat, di sini ada beberapa tanbih ya, peringatan yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan ini. Ini adalah faedah yang ketiga, al-faedah tsalitsah. Mereka menyebutkan di antara tanbih yang diberlakukan ketika seseorang menggunakan kedua sandal pada sholatnya. Yang pertama adalah adamul adiyah lil musallin. Tidak boleh adanya mengganggu ya, mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, ketika fa'in khasal al ada maka ketika terjadi gangguan orang yang sholat di sekitar kita ini terganggu, fawajib utarkuh, maka ini wajib untuk ditinggalkan. Mengapa demikian? Dikarenakan mengganggu orang yang sholat itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian mengamalkan sunnah ini atau mengamalkan menggunakan sandal ini adalah sunnah. Ya sehingga sunnah dengan haram maka didahulukan perkara yang haram sehingga tidak boleh seseorang mengganggu orang lain dalam salatnya hanya karena ingin mengamalkan sunnah dengan salat menggunakan kedua sandal. Nah, ketika tidak terjadi, misalkan seseorang sholat di rumahnya. Sholat di rumah melaksanakan sholat sunnah. Nah, maka di sini dia tidak terjadi hal yang demikian. Di rumahnya dia artinya tidak terganggu dengan orang lain. Nah, sehingga di sini dia bisa mengamalkannya. Ataupun juga dia bisa mengamalkan ketika di masjid namun tidak terjadi gangguan kepada orang-orang yang sholat di sekitarnya dikarenakan mereka juga menggunakan sandal. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mura'atun nazafatul masajid. Seseorang mengamalkan sunnah ini, dia harus menjaga kebersihan masjid. Ketika terjadi e, kotor masjid tersebut, maka dia pun harus meninggalkan menggunakan kedua sandal. Ditanya Allah Jinhad Daimah tentang permasalahan hukum salat menggunakan sandal, maka mereka menjawab min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu bini'al. Mereka menjelaskan di antara petunjuk hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat dengan kedua sandalnya. Dan mereka menyebutkan dalil-dalil secara terperinci dalam permasalahan ini. Setelah itu mereka menyebutkan qalu walakin namun akan tetapi ba'da an furrishatil masajid bil furash ketika di zaman ini atau di saat ini masjid-masjid telah dihamparkan dengan karpet ya yang bagi ayyakhla'an alaihi maka sepantasnya atau seharusnya bagi dia untuk melepaskan sandalnya tidak menggunakan sandalnya di dalam masjid tersebut yang telah terhampar ya karpet. Nah. Riayatan linadhafatil furash. Dan ini guna apa? Guna untuk menjaga kebersihan ya masjid tersebut. Wa, wa man'an lita'adzi al-musallina bih. Dan menghindari dari terganggunya orang-orang salat dengan mengamalkan sunnah tersebut. Ini fatwa yang disebutkan oleh Al-Lajnah Daimah terkait dengan menggunakan kedua sandal. Maka tadi telah kita sebutkan ketika seorang di rumah bisa mengamalkan sunnah ini. Ketika di masjid, yang di masjid tersebut terdapat ya, karpet seperti kita ini, maka disebutkan di sini tanbih peringatan dari para ulama al-fuqaha mereka selayaknya tidak menggunakan atau seharusnya mereka tidak menggunakan sandalnya. Dikarenakan inilah perkara sunnah dan mengotori masjid termasuk perkara yang diharamkan. Mengganggu orang-orang yang sholat termasuk perkara yang diharamkan. Sehingga ditinggalkan sunnah tersebut. Nah ketika masjid tersebut dapat diamalkan sholat dengan menggunakan kedua sandal. Maka disinilah dia bisa mengenakannya. Nah, sebagaimana sebagian masjid. Misalkan ketika kita sholat di di Masjidil Haram di Mekah. Ya, kalau ada yang pernah ke sana, kita akan menjumpai sekian banyak bahkan tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang sholat dengan menggunakan kedua sandalnya. Dikarenakan di sana itu Masjidil Haram di bagian luarnya itu adalah halaman Kemudian ketika sudah masuk ke dalam pintu pintu masjid, halaman itu luas sekali. Luas. Nah, ketika masuk ke dalam masjid pintu, setelah itu ya, baru ada karpet. Sebagiannya tidak ada, sebagiannya ada. Mendekati lantai tawaf, tempat berputarnya jamaah umrah atau haji, tempat tawaf, itu sudah tidak ada karpet. Di situ pun ya yes, lantai biasa. Nah, sampai ke Ka'bah. Ketika dikumandangkan sholat, ya, ribuan kaum muslimin berputar di situ tawaf. Ketika azan mereka berhenti, berhenti. Ada yang menggunakan sandal, ada yang tidak. Dikumandangkan iqamah, kemudian mereka sholat. Banyak sekali kaum muslimin yang mengamalkan hal ini, yang tahu sunnahnya. Kalau yang tidak tahu sunnahnya, mereka tidak mengamalkan. Nah, kalau yang tahu sunnahnya mereka mengamalkan menggunakan kedua sandalnya ketika sholat langsung. Jadi masih dengan menggunakan pakaian ikhramnya mereka sholat. Nah, nah makanya seperti ini ini tidak mengapa. Ya dikarenakan apa tempatnya itu memang tidak ada karpetnya dan juga memang siap untuk digunakan eh, untuk walaupun dengan kedua sandalnya. Nah, Kemudian disebutkan dari Syekh bin Ubas rahimahullah taala beliau menyebutkan dengan hal yang sama wa idza kana al-masjid mafrushan fa innal aula khala'ahuma apabila masjid itu telah diberikan karpet ya, telah diberikan nah, karpet bahan karpet yang bagus nah, maka di sini dia harus melepaskannya. Tidak boleh dia sholat dengan kedua sandalnya. Hadaran min tawsihi al-furas. Hal ini guna apa? Guna menghindari dari mengkotori masjid. Watan firul muslimin minas sujudi 'alaiha. Dan juga menghindari dari apa? Larinya kaum muslimin untuk sujud di tempat tersebut. Jadi ini ma'ruf ketika tempatnya kotor. Ya, maka kita akan menghindar. Kita akan menghindar tempat atau sholat dari tempat tersebut. Nah, ketika tempatnya kotor atau ada aroma, ya atau ada najis di tempat tersebut, maka tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Nah, maka di sini e, dilarangnya seseorang sholat di atas masjid-masjid yang telah diberikan karpet. Nah, kemudian di sini juga faidah yang dimaksud oleh para ulama dalam perkara ini bukanlah membatasi dilarang sholat karena masjid tersebut ada karpetnya, bukan. Namun apa tadi? Menghindari terjadinya kotor dan juga menghindari terjadinya gangguan atas orang-orang yang sholat di tempat tersebut. Ini maksud dari mereka. Nah, namun ketika misalkan ada sebuah masjid yang di dalamnya itu terdapat karpetnya, namun sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang lumrah ya Karpet itu memang tidak bagus mungkin biasa bersih. Namun biasa orang sholat dengan menggunakan sandal. Maka di tempat seperti ini tidak mengapa untuk melaksanakan sholat dengan kedua sandal. Wallahu ta'ala alam. Sehingga penjelasan para ulama tadi terkait dengan masjid yang ada karpetnya bukan larangan secara mutlak. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian sunnah yang seperti ini bisa kita amalkan ketika kita sholat di lapangan misalkan, al-musalla. Misalkan salat di uh, salat Id. Salat Id, Idul Fitr atau Idul Adha, maka di sini pun bisa kita amalkan. Nah, bisa kita amalkan salat menggunakan kedua sandal. Kemudian di antara tanbih yang disebutkan oleh para ulama yang ketiga. Nah, ada mukhusulil fitan seseorang menghindari terjadinya fitnah ketika mengamalkan sunnah ini. Ada husul fitnah. Tidak boleh terjadinya fitnah hanya gara-gara mengamalkan sunnah sholat menggunakan sandal. Ya dikarenakan terjadinya fitnah ini lebih besar akibatnya dampak buruknya nafsadahnya lebih besar dibandingkan sekedar seseorang mengamalkan sunnah. Sunnah menggunakan kedua e, sandal ketika sholat. Misalkan kita hadir di masjid orang awam atau orang umum yang mereka tidak tahu dengan ilmu ini, dengan sunnah ini. Maka ketika kita mengamalkannya, ini kita terjatuh dalam kesalahan. Ya, karena di sini telah diberikan peringatan oleh para ulama al-fuqaha rahimahumullah untuk tidak mengamalkan ketika terjadinya ada al-fitnah. Di antara tanbih yang lainnya, yang keempat, wajibnya ketika seseorang ingin menggunakan sholat dengan kedua sandalnya untuk melihat apakah sandal tersebut suci ataukah tidak. Ini wajib dia cermati dan dia lihat. Ketika dia dapati sandalnya kotor maka wajib dilepas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW datangi malaikat Jibril, kemudian disampaikan di sendalmu ada kotoran. Lantas dilepas oleh Rasulullah SAW. Dilepas mereka, kemudian e, Rasulullah melepas dan para sahabat pun ikut melepasnya. Nah ini menunjukkan kepada kita apabila kita menggunakan sandal, perlu kita perhatikan sandal tersebut bersih, ya atau tidak. Ketika ada kotoran, maka cukuplah di basuh dengan atau diusapkan di atas tanah. Ya misalkan ada kotoran, maka diusapkan di atas tanah ini sudah mencukupi dan dapat dikenakan. Wallahu taala alam. Baik, kita dulu. Kemudian di antara sunnah ketika seseorang menggunakan kedua sandalnya, kemudian dia hendak melepasnya, maka disunahkan untuk meletaknya di antara kedua kakinya atau di samping kirinya. Ketika dia sedang sholat sendiri atau ketika dia tidak mendapati ada orang di sebelahnya. Ini antara sunnah dalam melepaskan sandal. Mungkin bagi kita tidak terbayangkan hal semisal ini. Ya, dikarenakan kondisi ya, masjid yang berbeda. Kalau kita di tempat masjid yang lebih luas, ya, terkadang seorang itu dia bingung meletakkan sendalnya di mana, ya kan? Atau dia menyimpan khawatir hilang, diletakkan di kotak-kotak sendal, namun dia khawatir hilang. Maka di sini disunahkan untuk dibawa dan ketika diletakkan maka diletakkan di antara kedua kakinya. Atau diletakkan di sebelah kirinya ketika tidak ada orang. Atau misalkan dia seorang imam maka diletakkan di sebelah kirinya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dilepaskan sendalnya, maka beliau letakkan di sebelah kirinya. Nah, wallahu taala alam. Taib. Kita selesai dari membahas terkait dengan sunnahnya menggunakan sandal ketika salat. Wallahu taala alam. Naktafi hadzal qadar subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين